dengan mereka. Demikian pula meletakkan kecintaan, kasih sayang, rahmat kepada mereka. Ayat ayat yang telah diketemukakan oleh muallif rahimahullah sudah kita lalui dan setelahnya 18 hadis 7 antaranya insyaallah taala sudah kita lakukan murajaah pada kajian yang sebelumnya Sebelum kita melangkah pada hadis ke-8 dan seterusnya maka diharapkan dari yang hadir untuk Salah satu bergantian membaca haditnya dari hadit yang pertama sampai ke tujuh. Man yurid an yaqra al hadith. Nam, siapa yang ingin untuk membacakan haditnya dimulai dari hadit yang pertama Muttafaqun Taib ahsanta Naam berikutnya yang lain Hadith yang kedua Yang siap Yang berani segera Tunjukkan dirinya dengan mengangkat tangannya Untuk mempersingkat waktu Karena kajian maghrib dan isya ini Sangatlah singkat Naam Fadal Nurdin Nah, Santa. Fadal yang ketiga. Dua dari sayap sebelah kiri. Maka sayap sebagian dari yang kanan belum ada satupun. Nah, Fadal. Muttafaqun. Taib, ahsanta. Berikutnya hadis keempat نعم تفضل صالح Taib ahsanta wa ghairuh yang lainnya yang kelima Fadal Nam Mbak Iwan فقال طيب أحسنت السادس yang keenam man ghairuh siapa yang lainnya Nah, baru lima. Fadal, Pak Aririn. Baik, ahsanta. As-sabi yang ketujuh. Nan fadal Abdullah. Taib ahsanta wa ahsantum jami'an. Barakallahu fikum Nah, semoga Allah jadikan apa yang kita lakukan membahas ilmu Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Nah, kita lanjutkan pada hadis yang ke-8. An Aisyah radhiyallahu anha qalat In kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yad'ul amala wa huwa yuhibbu أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم اتفق عليهم نعم kita baca حديثنا عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم muttafaqun alaihi Hadis melalui jalan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menyatakan in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in kana diartikan dengan apabila yang mana kata Syekh Ibn Taimin rahimahullah adalah bentuk keringanan dari kata inna. Inna maknanya dalam bahasa kita sesungguhnya. Maka kita dapatkan lafaz ini ingkana. Mungkin agak langka kita dapatkan lafaz seperti ini. Nam, Maka ingkana adalah bentuk ringan dari kata inna in kana Rasulullah apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam la yada'ul amal la yada'u dari kata yada'u artinya meninggalkan la yada'ul amal beliau apabila meninggalkan suatu amalan nam amalan yang baik Wahuwa yuhibbu sementara beliau wahuwa di mana dia yakni beliau sallallahu alaihi wasallam yuhibbu an ya'mala bih. Pada hakikatnya beliau menginginkan untuk melakukannya. Untuk mengamalkannya amalan tadi. Karena memang amalan baik tidak mungkin ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam kondisi atau disebutkan dalam hadis ini beliau tinggalkan karena suatu sebab. Sebabnya dilanjutkan pada hadis khasyata an yamal bihin nas. Adanya khasyah kekhawatiran. Adanya kekhawatiran an yamal bihin nas di mana manusia maksudnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in melakukannya ikut melakukannya. Sehingga dengan ikut melakukannya tadi fayufradu alaihim teranggap menurut para sahabat menjadi sesuatu yang yufrod yufrodo alaihim sesuatu yang menjadi kewajiban. Yang padahal amalan itu tergolong sunnah mestinya. Nah, Pandangannya ke depan semua. Enam. Dikhawatirkan menjadi suatu kewajiban. Nah, sehingga kalau itu teranggap secara tidak langsung perkara yang wajib, maka lambat laun akhirnya memberatkan. Itulah yang dikhawatirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagai contoh apa yang sudah kita bahas adalah tentang salat tarawih. Salat tarawih hukumnya adalah sunnah. Yang pada awalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pada malam pertama beliau salat tarawih sendiri Hari kedua malam besoknya kemudian diikuti oleh beberapa sahabat. Besoknya lagi hari ketiga bukan tambah sedikit, bukan tetap jumlahnya tambah banyak lagi. Akhirnya kok begini kata Rasul dilihat khawatir padahal ini amalan sunnah. Enam. sehingga pada malam keempatnya beliau tidak muncul di masjid khawatir yang ikut dari para sahabat tambah banyak lagi. Yang padahal itu amalan sunnah khawatirnya bergeser sebagai amalan yang diyakini wajib. Nam, sehingga ini bentuk kasih sayang beliau Sallallahu Alaihi Bukankah dalam pembahasan kita adalah menjunjung tinggi kehormatan kaum muslimin dan hak penjelasan tentang hak mereka dan juga kasih sayang terhadap mereka. Ada amalan yang sifatnya diwajibkan yang harus mau tidak mau harus dilakukan dan tidak bisa ditawar ada amalan yang sifatnya sunnah yang mana e, jika dia memungkinkan untuk melakukannya maka baik baginya dan jika tidak maka tidak ada beban dosa baginya. Sebagai contoh tadi, nah amalan salat qiyamul lail atau yang disebut pada waktu Ramadan dengan tarawih. Contoh lain bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah terlambat dari salat Isya. Sehingga beliau lakukan salat Isya itu setelah lewat pertengahan malam yang pertama. 6. Artinya kalau dalam waktu setelah Isya sampai subuh itu 9 jam, maka pertengahan malam yang pertama itu adalah 3 jam yang pertama setelah Isya. Beliau lakukan dan beliau katakan ini adalah waktunya dan justru ini adalah waktu yang baik. Jika memang tidak memberatkan atas kalian. Nah, ini contoh yang kedua. Sudah berlangsung penjelasannya Insya Allah ta'ala mudah-mudahan kita masih ingat. Contoh yang ketiga adalah tentang 6 puasa wisol. Yang mana kita akan dapati pada hadis berikutnya setelah ini tentang masalah puasa wisol yang itu adalah puasa yang terus berturut-turut. Nah, dilakukan puasa yang berlanjut siang dan malam tanpa berbuka. Dan ini kekhususan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak dibebankan kepada umatnya. Maka kaitannya dengan hadis tadi apa dengan bab Apakah ada korelasinya, hubungannya? Nah, telah terjawab tadi bahwa bentuk kasih sayang beliau kepada umatnya, kaum muslimin. Berikutnya hadis ke-9 langsung saja saya baca kemudian antum mengikutinya wa anha radhiyallahu anha anha maksudnya darinya darinya mengikuti kepada yang meriwayatkan sebelumnya yakni Aisyah. Insyaallah bisa difahami. Qalat Nahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil wisali rahmatan lahum faqalu innaka tuwasil "قال إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني متفق عليه" Kembali Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan riwayatnya lagi dari suami beliau Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam nahahumun nabi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam naha nahahum naha maknanya melarang nah nahahum beliau larang mereka maksudnya para sahabat anil wisol untuk melakukan puasa yang namanya wisol, dari kata wasola wasola itu bersambung berlanjut puasa terus menerus tanpa berbuka Beliau larang itu dengan alasan rahmatan lahum, kasih sayang, kesian kepada mereka. Tidak mampu mereka untuk jalani sebagaimana puasanya beliau. Nam, Karena beliau larang, fakalu kemudian mereka tanya, Inna tuwasil?" Kenapa engkau sendiri ya Rasul lakukan puasa wisol? Sedangkan kau larang kami untuk mengikuti apa yang kau lakukan. Nah, ini wasil, Kenapa engkau sendiri lakukan puasa itu kalau memang itu terlarang? Ala ini lastu kahayatikum. Sungguh aku ini bukan seperti kalian. Kondisinya berbeda. Ini abitu. Aku ini bermalam. Aku ini tidur yut'imuni rabbi tapi aku diberi makan oleh Allah wa yasqini dan juga diberi minum. Nah, artinya disebutkan setelah hadis ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak melakukan ibadah, ibadah di waktu malam salat tahajud. Kemudian bila berkhalwat, melakukan pendekatan diri, menyendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau berzikir, beliau baca Al-Qur'an dan lain sebagainya yang semua tadi menjadikannya tidak membutuhkan makan dan minum. Artinya kata beliau, apabila seseorang disibukkan dengan suatu kesibukan, maka terkadang sampai-sampai lupa makan dan sampai lupa minum. Bukankah demikian? Sedang asyik kerja ini itu sibuk pokoknya sampai lupa makan, lupa minum. Terjadi apa tidak? Banyak sekali. Nah, maka dimaksudkan bahwa Inna abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Sesungguhnya Rabbku ini memberikan makan dan minum kepadaku. Maka kalian janganlah meniru seperti aku yang aku perbuat. Ini hanya kekhususan bagiku. Ada beberapa kekhususan untuk beliau yang tidak dibolehkan dilakukan umatnya. Contoh lain adalah menikah lebih dari empat. Itu kekhususan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang menafsirkan bahwa diberikan makan dan minum di jannah maka kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah adalah um, uh, suatu anggapan yang mana anggapan itu tidaklah benar kata beliau. Diberikan makan dan minum tadi di jannah, anggapan tadi tidaklah demikian, melainkan sebagaimana yang beliau uh, jelaskan tadi kaitannya hadis ini dengan bab terjawab bahkan tertulis dari hadis rahmatan lahum karena kasih sayang kepada beliau kalau sampai mereka lakukan akan memberatkan dan melemahkan untuk mereka. Naam hadis yang ketiga, eh, hadis yang ke-10 wa an Nabi Qatadah yang tidak bawa kitabnya ya Cukup menirukan saja. Nah, cukup menirukan. Sudah untung-untungan alhamdulillah. Diharapkan kalau bisa punya kitabnya. Seperti ini adalah kitab Riyadhus Shalihin yang bahasa Arab yang matannya satu jilid saja. Nah, maka dengan ini bisa antum buka bab-bab lain sampai selesai. Riyadhus Solihin hanya satu jilid seperti ini. Tapi kalau sudah dalam bentuk syarah, maka terdiri dari sekian jilid. Syarahnya Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah setidaknya ada empat jilid. Dan sudah diterjemahkan. Nah, perlunya Riyadhus Solihin dalam bentuk matan Apabila kita perlukan kepada bab-bab yang lain yang kita mungkin meloncat atau perlu lihat bagian tengah, bagian bagian terakhir dan sebagainya, maka tinggal buka saja. Tapi kalau memiliki matan, maka ketika kita tidak bawa jilid matannya tadi, maka tidak bisa langsung kita lihat di waktu taklim. Maka tentunya padanya keistimewaan masing-masing matan ringkas karena memang itu adalah redaksinya demikian, sementara syarah padanya penjelasan yang mana perlu penjabaran juga sama-sama perlu dan sangat penting juga. Nah, sehingga supaya dibawa ketika ta'lim. Nah, itulah himbauan dan harapan selalu untuk kita uh, membiasakan. Nah, membiasakan memegang kitab. Nah, baik ikhwan maupun akhwat. nam diupayakan. Setidaknya bisa kita letakkan di maktabah kita, perpustakaan kita di rumah, pribadi kita punya kitab ini, kita punya kitab ini, nyicil punya kitab ini. Punya waktu kita buka-buka kitab yang kita sudah miliki. Kalau kita mati, yang baca nanti mudah-mudahan putra dan putri kita Nah, tapi kalau tidak di uh, mulai dari sekarang atau sampai tidak ada hasrat untuk memiliki kitab, maka dikhawatirkan uh, kecil semangatnya terhadap ilmu. Nah, oleh karenanya berupaya untuk kita cinta ilmu melalui kita berusaha memiliki kitab dan juga diupayakan untuk dibawa ketika dars, ketika kajian, ketika ta'lim. Nah, itu sebagai nasihat yang selalu diingatkan. Kembali kepada hadis ke-10. 6. Anabi Qatadah Al-Harith ibn Rib'i radhiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه رواه البخاري رحمه الله dari sahabat Al-Harith bin Rib'i kunyahnya Abu Qatadah radhiyallahu anhu menyatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan inni la aqumu di mana aku ketika berdiri ila salat berdiri atau sedang salat wa uridu an utawwila fiha yang mana tadinya aku hendak memperpanjang fiha padanya. Nya tadi kembali kepada kata salat. Tadinya aku kata beliau ingin memanjangkan salatku, sudah beliau niatkan. Faasmaa buka as-sabi, tiba-tiba dikejutkan dengan buka buka yakni tangisan as-sabi anak kecil. Tiba-tiba terdengar suara tangisan anak kecil menunjukkan bahwa orang sholat itu bisa dengar bukan berarti tidak khusyuk, tidak dengar apa-apa. Dengar suara ini kemudian tidak dengar, dengar suara itu tidak dengar, maka perlu dipertanyakan. Nah, tetapi khusyuk mendengar tapi segera kembali ke konsentrasi kepada salat. Dikejutkan dengan tangisan anak-anak kata beliau, "Fa atajawwazu fi salati." maka aku segerakan atajawwaz aku segerakan fi salati salatku karahiyata nam karena tidak ingin an asyqa ala ummihi untuk memberatkan ibunya ibunya salat anaknya nangis maka imam harus mengerti Hendaknya mempersingkat sholatnya supaya ibunya tadi tidak terganggu dengan tangisan anak yang tidak kunjung berhenti. Nah, disegerakannya tadi supaya ibu tadi bisa segera setelah salam mengurusi anaknya. Nah, ini bentuk apa? Bentuk rahmah, kasih sayang, perhatian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sampai masalah sholat yang tadinya seharusnya beliau panjangkan, kemudian beliau persingkat semata karena perhatian dan kasih sayang beliau kepada umatnya. Ada faedah dari sisi nahwu 6 karena tadi beberapa terulang. Apabila datang kata setelah an maka kata kerja tadi harokat terakhirnya tandanya fathah. Contoh antum perhatikan. Wa uridu an utawwila. Bisa dilihat utawwila. Asalnya utawwilu tapi karena ada an jadilah utawwila. Sudah ketemu? Naam, itu satu. Yang kedua masih dari hadis itu di akhir hadis an asyqa Asal tanya asyukku. Tapi karena ada an, an asyukko. Kofnya jadi fathah. Demikian pula hadis yang tadi pertama kita baca. Hadith ke-8. Hadith Aisyah. Di akhir hadith. Wahuwa yuhibbu an ya'malabih. Ya. Sebelum kata khasyah. Wahuwa yuhibbu an ya'malabih. Asal katanya ya'malu. Tapi karena ada an jadilah ya'mala lamnya fathah. Antum kasih tanda lamnya fathah, kasih tanda karena apa? Karena ada an kasih isyarat. Kemudian hadis ke-10 uridu an utawwila. Kenapa fathah utawwila? Karena ada an an asyqa. Kenapa fathah? Ah begitu dikasih tanda. Yang tidak bawa kitab ditandai di uh, memorinya. Tidak apa-apa ya disindir-sindir sedikit Jangan sakit hati ya Jangan kemudian tersinggung Kemudian ngaji, haji berikutnya tidak muncul Apa ustadznya itu Terus-terusan nyindir-nyindir Nah Jangan tersinggung bukan untuk menyindir tapi memang perlu disindir. Tapi sasarannya bukan satu dua orang individu, tapi kok dilihat sana sini masih ada juga yang masih belum memegang kitabnya. Maka kitab itu perlu menyimak itu perlu karena kalau di awang-awang ya di bayangan saja meraba tulisannya kayak apa yang dibaca itu, kemudian artinya apa. Nah, Bawa kita pun masih untung. Tapi masih rugi ketika dia tidak bawa alat tulisnya. Siapa tahu ada yang ditandai. Nah, sudah bawa alat tulis tapi tidak ditandai karena eman khawatir ada coret-coretannya juga rugi. Nah, jadi tingkatannya beda-beda. Dari yang mulai hadir, alhamdulillah, walaupun tidak bawa kitab kemudian hadir bawa kitab. Tapi kitabnya tidak diisi disimak. Nah, sudah hadir bawa kitab disimak, kemudian ada yang perlu catatan-catatan tidak ditandai juga. Nah, demikian. Kalau ustaznya bicara skin, seperti ini jangan pandangannya ke sana kemari, jangan kemudian ngarah kepada yang dah bawa kitab itu siapa. Jangan, ini sudah haknya ustaz untuk mengingatkan seperti itu. Jangan kemudian Siapa yang dapat kitab itu? Ya. Jangan diteni, jangan. Nanti kemudian yang tidak bawa akhirnya jadi apa merasa tersudutkan. Jangan. Nah, itu sebagai nasihat untuk semuanya dan terutama diri saya pribadi. Kita lanjutkan hadis ke-11. Anjundub Ibni Abdullah رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم rawahu Muslim rahimahullah. Rahimahullah itu doa. Kita baca namanya imam-imam Bukhari, Muslim berjasa buat kita. Maka mbok yang ngerti yo. Nam. Doakan orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Kebaikannya bukan harta, ilmu. Bukan satu dua, ribuan maka kita doakan seperti itu. Rahimahullah. Nah. Dari sahabat Jundub Ibni Abdullah. Sahabat ini kunyahnya Abu Dhar. Ini faedah. Disantum tulis. Namanya adalah Jundub bin Abdullah. Mau dilengkapi lagi bin Junadah Mau dilengkapi lagi bin Sufyan Al-Ghifari. Nulisnya agak cepat. Jundub Ibni Abdullah Ibni Junadah Ibni Sufyan Al-Ghifari. Nah. Beliau wafat tahun 31 Hijriah. Ada yang menyatakan tahun 32 Hijriah. Beliau tidak sempat ikut perang Badar. Beliau wafat pada masa khilafah Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Beliau punya 281 hadis. Nah, punya berapa? 200 eh, mi'atani wa wahid wa thamanuna hadithan. Punya 281 hadis. Maksudnya bagaimana? Yang beliau riwayatkan dari Rasulullah SAW sebanyak itu. Maka beda-beda sahabat satu dengan yang lainnya. Nah, contoh lain misalkan Muadz bin Jabal. <clears throat> sahabat dari kalangan ulama fikihnya dikarenakan sahabat yang paling mengerti tentang masalah hukum halal dan haram. Mu'adz bin Jabal yang diutus oleh Rasul SAW dakwah tauhid ke negeri Yaman itu meriwayatkan hadis sebanyak 157 atau 158 hadis. Lah kalau lebih sedikit? Ya tentu beda-beda. Nah, mau lebih banyak lagi atau paling banyak Abu Hurairah ribuan hadis dari Rasulullah SAW. Maka dari situ dikatakan oleh para ulama, sahabat Abu Hurairah paling banyak dari kalangan sahabat meriwayatkan hadis dari Rasul SAW secara mutlak. Maka di antara para sahabat pun beda-beda berapa banyaknya hadis meriwayatkan dari Rasul sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat ini jundub. Kenapa ini tadi perlu disebutkan beberapa tentang beliau? Karena Eh, supaya kita tidak asing dengan nama beliau Jundub bin Abdullah. Nah, sebanyak berapa hadis? 281 hadis. Berkata Jundub radhiyallahu anhu qala Rasulullah bahwa Rasul SAW pernah sabdakan man shalla salat subhi siapa yang salat subuh Nah, siapa yang sholat subuh tidak disebutkan apakah berjamaah atau tidak, tapi yang tampak adalah berjamaah. Siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, fahuwa fi dhimmatillah. Maka berarti dia berada dhimmatillah pada jaminan Allah. Pada jaminan Allah. Nah, fala yatlubannakumullah maka oleh karena itu jangan sampai Allah meminta jaminan kepada kalian min zimmatihi dari janjinya tadi bisyai'in sedikit pun. Jangan sampai kalau Allah Subhanahu wa taala menuntut kalian jaminannya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah tuntut jaminan kepada kalian, kalian tidak akan mampu. Nah, maksudnya bagaimana? Adalah uh, bahwa seakan-akan orang yang sedang sholat subuh atau yang sholat subuh, dia berjanji kepada Allah tidak mencelakai saudaranya tidak menyakiti, mengganggu saudaranya. Kaitannya di sini bahwa kenapa bab ini dimasukkan pada bab menghormati kehormatan kaum muslimin dan sebagainya adalah kalau seseorang sudah sholat subuh maka seakan-akan dia berjanji kepada Allah untuk tidak mencelakai saudaranya. Fa innahu man yatlubhu maka jika Allah menuntutnya min dhimmatihi dari janjinya dari jaminannya sedikit pun saja yudrikhu akan Allah kenakan kepadanya. Summa yakubbuhu ala wajhihi finnar. Kemudian Allah akan jerumuskan dia ke dalam api jahannam. Wal billah. Ini bahayanya untuk mencelakai saudaranya kaum muslimin. Nam, yakubbuhu ala wajhihi fi nari jahannam. Korelasi hadis ini sangatlah jelas bagaimana tadi telah disebutkan. Faidah nahwu ala wajhihi. Apabila datang setelah ala maka kata sesudahnya adalah kasrah wajhi. Haknya kasrah. Wajhihi pada wajahnya. Kemudian setelah fi juga maka padanya kasroh fi nari bukan fi naru atau fi naro. Maka setelah fi pun datang kata sesudahnya adalah kasroh Naam. <clears throat> Nampaknya empat hadis yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini tujuh sebelumnya, empat sekarang, maka sudah sebelas. Masih ada enam, masih ada sekitar tujuh hadis. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan pada kajian mendatang Dan sebelum memasuki waktu isya Ada sesuatu yang perlu disampaikan Yang disampaikan adalah terkait dengan kabar gembira Alhamdulillah terkait dengan majalah syariah eh, edisi yang baru yakni ke-111 ada yang berinfak ada yang berinfak untuk dibagi-bagikan secara gratis kepada antum tentunya untuk sementara jumlah terbatas yang sebelumnya pernah gratis pada beberapa edisi kemudian terhenti yang telah infak salah seorang ikhwan yang lainnya. Kemudian sekarang uh, dilanjutkan oleh ikhwan lainnya. Enam yang tergugah hatinya untuk menginfakkan hartanya. Mudah-mudahan ini bagian dari fisabilillah. Kenapa antum lakukan ini? Ketika ditanya dia menjawab, Alhamdulillah Allah tambahkan rezeki kepada saya. Allah luaskan rezeki kepada saya. Sisi lain mumpung saya di masih berada di Bali, saya ingin ikut serta dalam andil dakwah melalui majalah seperti ini. Mudah-mudahan memberikan motivasi kepada lainnya. Maka yang terbawa sekarang jumlahnya terbatas yang sudah mendapatkan bagian pada kajian di Masjid Al-Ghuraba pada ahad yang kajian yang ahad maka untuk sekarang tentunya untuk yang lainnya dan diperhatikan bahwa e, masing-masing e, satu artinya masing-masing kakak nah diharapkan untuk lebih merata bagian akhwat yang belum bersuami kalau sudah punya suami, suaminya sudah dapat ya berarti ummahatnya sudah cukup. Nah, maka bagian ummahat tolong dicatat mereka yang nantinya belum dapat yang belum bersuami. Nah, karena pada kajian ahad mereka tidak bisa hadir. Nah, itulah yang bisa disampaikan, maka bisa dibagikan sesuai dengan jumlah yang ada Nah, itulah yang bisa disampaikan wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.